ini sebagai sebuah amalan soleh yang memberatkan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula perkara yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bangsa manusia Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan bangsa jin tidak lain dan tidak bukan melainkan tujuan utama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba baik dari kalangan al-ins manusia atau dari kalangan jin mengetahui tujuan yang mulia ini kemanapun dia pergi pasti dia akan kembali kemanapun arah yang dia tuju pasti dia akan kembali sebab dia mengetahui akan kemana tujuan kehidupan di dunia ini dan ini yang terus dan terpenting untuk kita bersama mengingat apa tujuan kita di dalam hayatuna dunia, di dalam kehidupan dunia ini. Apakah tujuan kita dalam kehidupan dunia ini hanya sekedar nakul wa nasrab, kita makan dan kita minum? wa al amwal atau sekedar kita kumpul-kumpul harta benda dunia atau apa? Dan orang yang fahim dengan tujuan apapun yang dia peroleh di muka bumi ini baik yang berupa jabatan baik yang berupa harta kehormatan tahta maka dia akan senantiasa ingat bahwasannya semuanya itu bukan merupakan cita-citanya. Dan bahkan sebaliknya, dia akan memakai perkara-perkara ini dari harta yang dia miliki, kehormatan yang dia miliki untuk memperkuat tujuan yang mulia ini yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kalau kita mau sensus keberadaan manusia di alam dunia ini yang tahu tujuan mereka itu teramat sedikit. Manusia yang mengetahui untuk apa dia dicipta itu pun teramat sedikit dibanding dengan orang-orang yang tahu apa tujuan dia dicipta di alam dunia ini. Demikian pula orang yang sudah mengetahui tujuan dia di alam dunia ini bahwasanya dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan kelak pun dia akan mempertanggungjawabkan segala bentuk amalan yang dia amalkan di muka bumi ini kebanyakan mereka pula digelincirkan oleh syaitan. Mereka tidak mampu untuk istiqomah di jalan yang mulia ini karena beratnya ujian, beratnya duri, aral yang melintang di hadapannya. Maka sebagai seorang muslim yang pertama kali untuk dia ketahui adalah mengenal tujuan. Untuk apa kita dicipta di muka bumi ini? Sehingga sejauh manapun kita sampai, kita tidak akan tersesat dari jalan utama kehidupan kita di alam dunia ini. Kita akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hal ini pun kita ambil faedah dari firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan haqqa tuqatih dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Kita dipanggil dengan panggilan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu haqqa Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebetul-betulnya. Ketakwaan. Para ulama menyebutkan apa maksud di antara haqqa Seorang hamba betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Sebagian mereka menyebutkan wa antadkuruhu wa la Engkau senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Engkau senantiasa berusaha mendatangkan ingatanmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam aktivitasmu, di dalam gerak-gerikmu di alam dunia ini. Di saat engkau mendapatkan nikmat, engkau pun ingat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sang pemberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nikmat yang engkau dapat tadi tidak merubahmu menjadi seorang manusia yang sombong. Sehingga nikmat yang engkau dapatkan tadi tidak merubahmu menjadi seorang manusia yang meremehkan manusia yang lain. Engkau ingat, engkau ini hanyalah manusia yang lemah, yang tidak mampu untuk memberikan apa-apa kecuali dengan pertolongan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau menjadi seorang insan yang mutawadhi, insan yang senantiasa memiliki sifat tawadhu, rendah hati, rendah diri terhadap sesama. Apapun golonganmu, apapun kedudukanmu. Demikian pula di saat engkau mendapatkan masaib, musibah-musibah dari Allah Subhanahu wa taala, engkau pun ingat bahwasanya musibah ini pun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala bukan karena sesuatu yang lain. Sehingga tatkala engkau mendapatkan musibah, maka engkau akan bisa teringat, bisa mengingat bahwasannya pencipta musibah itu Allah Subhanahu wa taala dan engkau akan kembali dan meminta kepada Allah untuk disingkapkan musibah ini dari dirimu atau dari masyarakat. Itu pentingnya dan tidak pula engkau melupakan Allah Subhanahu wa taala yang mana lupamu kepada Allah ini akan membuatmu menjadi seorang yang sombong dalam kehidupan dunia ini. Membuatmu menjadi orang-orang yang lalai, merasa bahwasannya dunia ini adalah hayatun abadiyah. Dunia ini merupakan kehidupan yang kekal. Naam. Seseorang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala kita saksikan mereka menjadi orang-orang yang sombong. Sebagian mereka menjadi orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi orang-orang munafik. Kenapa sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala? Mereka tidak ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam, sehingga mereka kufur ingkar dengan rasul-rasulnya. Ketika seseorang mendapati nikmat dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk dirinya, dia merasa bahwasanya nikmat ini hasil dari jerih payahnya. Dia mengira bahwasanya nikmat yang dia miliki ini hasil daripada usaha mati-matiannya. Pulang pagi, berangkat pagi, pulang sore, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kepandaianku, ini karena kelihayanku, ini karena kepintaranku untuk berbisnis, untuk berdagang. Naam. Seperti itu membuatnya menjadi manusia-manusia yang sombong terhadap penciptanya dan sombong terhadap manusia yang lainnya. Membuat dirinya menjadi sosok yang ujub bangga diri, meremehkan orang lain dengan apa yang dia dapati dari harta benda itu. Dia merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain karena dia sudah terjangkiti dengan penyakit ujub dalam hatinya. Dia merasa besar di hadapan orang lain. Seperti orang yang melihat orang lain dari puncak gunung, dia akan melihat manusia itu kecil semuanya. Tidak ada yang bisa menandingi keadaan dirinya. Ini adalah akibat dari manusia-manusia yang mereka merupakan, melupakan keberadaan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah taala salamah wa taufik was sadat. Kita meminta kepada Allah keselamatan dari sifat ini. Taufik untuk senantiasa meniti jalannya dan istiqomah di atas perintah-perintahnya. Demikian pula yang disebut dengan haqqatu qatih, adalah antashkuruhu wala takfuruh. Engkau syukuri Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk kenikmatan-kenikmatan yang engkau capai, segala bentuk-bentuk kenikmatan yang engkau dapatkan baik melalui usaha tanganmu sendiri atau Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki itu melalui tangan-tangan yang lain dari hamba-hamba Allah untuk dirimu engkau syukuri Qaliluhu wa kathiruhu. Kecil maupun besarnya. Sedikit engkau syukuri, besar pun engkau syukuri. Karena barang siapa yang mendapati nikmat yang kecil, kemudian dia meremehkan nikmat tadi dan dia tidak syukuri, maka ketika dia mendapatkan nikmat yang besar, dia pun tidak akan mampu bersyukur. Kenapa? Karena dia terus memandang dan melihat kenikmatan yang lebih besar dari yang dia miliki. Man lam yashkur qaliluhu lam yashkur kathiru. Seseorang itu kalau sedikitnya tidak mampu dan pandai bersyukur ketika diberikan banyak pun tidak mampu. Dan rizki yang barokah, yang terbaik, itu rizki yang bisa mendapatkan barokah pada pemiliknya, ketenangan pada pemiliknya, kecukupan kepada pemiliknya, dan tidak melalaikan dia dari tugas semula yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama menyebutkan qalilun wa kafa khairun min kathura wa alha. Qalilun wa kafa, sedikit tetapi mencukupi, membuat hatimu tenang. Sedikit tetapi membuat dirimu tidak sombong. Sedikit tetapi membuat dirimu orang yang mutawadhi, yang baik hati, tidak sombong itu lebih baik dibanding dengan kathirun wa alha engkau punya harta benda yang banyak tetapi dirimu menjadi orang yang lalai terhadap asal muasal penciptaannya dia lalai bahwasanya dia itu seorang hamba dia lalai bahwasanya dia itu memiliki seorang pencipta yang menciptakan dirinya dan bahkan rizki yang dia miliki masih lebih baik dan tentunya akan lebih baik lagi seandainya seseorang itu memiliki banyak rezeki Dan itu membuatnya menjadi orang-orang yang baik. Menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini berat. Ya. Sehingga para ulama pun sampai berselisih mana yang lebih bagus, mana yang lebih baik, miskin dan sabar, atau kaya syukur. Berselisih para ulama, mana yang lebih afdol? Yang mengatakan miskin dan sabar lebih baik berhujah dengan keadaannya Rasul. Beliau lebih memilih kefakiran di dunia ini daripada kaya raya. Anid dunia mudbirah beliau ini dari kehidupan dunia mudbir, membelakanginya, tidak mau menengok dunia. Yang padahal jika Rasul ini menginginkan dunia, maka Allah akan bukakan sesuai dengan kehendak beliau, tetapi beliau mengingkari dunia ini. Ini hujahnya. Taib. bahwasanya miskin ini lebih afdol ketika sabar dari orang kaya dan syukur. dan yang mengatakan orang kaya dan syukur lebih afdol daripada miskin dan sabar karena orang kaya yang ketika dunianya dibukakan segala bentuk apa yang diinginkan tercapai ini berat urusannya berbeda dengan orang miskin dia tidak memiliki sesuatu yang dia pakai untuk mencapai keinginan cita-cita dan hawa nafsunya yang mau tidak mau miskin harus sabar. Mau apa kalau dia tidak sabar? Ya, dia pengen kendaraan yang mewah, tidak punya uang untuk membeli. Ya sabar. Kalau tidak sabar mau apa? Beda dengan orang kaya. Ya, Anda pengen membeli kendaraan yang mewah, terwujud. Anda pengen jalan-jalan ke tempat yang indah, tercapai. Ya, Dibanding Anda harus duduk di masjid, mendengarkan kajian, Anda bisa duduk di kafe-kafe. Ditemani dengan biduanita-biduanita yang cantik, mempesona. Anda di sana dijadikan seorang raja karena materi yang Anda miliki. Kemudian suruh syukur dan sabar, sulit tentunya. Nah, Berbeda dengan hamba-hamba yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadikan apapun yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada dia, dia jalani dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia dijadikan di alam dunia ini sebagai seorang miskin yang naam fukara, dia sabar dan itu keutamaan yang besar ya karena bagaimanapun al fakru akrabu ilal kufru ilal kufri miskin itu dekat dengan kekufuran sehingga saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka berhasil untuk dijadikan sebagai ya <clears throat> budak-budak syaitan, kristenisasi, misionaris itu adalah teman-teman kita, saudara-saudara kita di kaum muslimin yang mereka fukara. Nah, dan tentunya kita sebagai seorang muslim yang meyakini takdir, meyakini pembagian dari Allah Subhanahu wa taala jalani apa yang Allah berikan kepada kita. Karena itu yang terbaik buat kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang fakir miskin, itu yang terbaik buat kita. Kenapa? Karena kalau seandainya kita diberikan lebih dari itu, kita tidak menjamin apakah di saat ini ya di saat era yang sungguh sangat dunia di kuah ini kita bisa duduk di masjid, kita bisa menjadi seorang ahlu sunnah, kita tidak jamin kalau nggak miskin. Maka dari sisi ini kita bersyukur kita dijadikan sebagai orang fakir. Nah, itu pun sebaliknya, kalau kita dijadikan sebagai seorang yang ghaniyun, kaya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya yang dengan kekayaan kita tadi kita bisa untuk menopang dakwah yang mulia ini kita bisa mendulang pahala yang besar dengan materi yang kita miliki ya ini tujuan di antara tujuan di dalam kehidupan dunia ini tahu arah dan tahu tujuan dan ini pula aplikasi dari haqqatu qatih betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takfuru dan jangan engkau kufuri. Jangan engkau sama sekali mengkufuri Allah Subhanahu wa taala apapun yang Allah timpakan kepada dirimu. Baik itu yang berbentuk nikmat-nikmat, jangan engkau kufur nikmat. Baik pula yang berbentuk masaib-masaib, jangan pula engkau kufuri Allah dengan sebab musibah tadi. Sehingga dengan musibah-musibah yang menimpa kita, Justru kita bukan kembali kepada Allah, tetapi kita kembali kepada para syayatin. Jadi kalangan jin, kita meminta di sana ada kuhan, para dukun. Kita meminta jimat dari mereka, jimat penglaris, jimat pengasian dan lain sebagainya. Kenapa tidak sabar dengan kefakiran? Jangan kau kufuri Allah Subhanahu wa taala. Sungguh demi Allah, apa yang Allah berikan kepada kita saat ini dengan keadaan kita, itu yang terbaik buat kita. Nah, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah itu Maha tahu dan kalian tidak tahu. Apa yang terbaik buat diri sendiri kita ini tidak tahu. Apalagi yang terbaik buat orang lain. Jauh lebih tidak tahunya. Nah, itu diantara tujuan di apa tujuan kehidupan kita di alam dunia ini. Ini mengetahui tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan merupakan sesuatu barang yang sepele, justru barang yang sangat agung yang harus kita betul-betul memilikinya. Seseorang yang tidak tahu tujuan, tujuan maka dia tidak akan sampai ke, ke tempat. Seseorang yang lupa dengan tujuan, dia tidak akan sampai ke tempat. Lupa dengan tujuan, dia akan tersesat. Terlebih kita hidup di sebuah zaman yang dikabarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam ma ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun mimma qablahu mimma qablahu hatta ya'ti rabbakum Sesungguhnya tidak ada sebuah hari yang datang melainkan setelahnya lebih jelek dari yang sebelumnya. Semakin hari itu semakin jelek. Fitnah-fitnah yang akan melanda diri kita semakin banyak. Jadi tidak ada yang merasa aman dari fitnah-fitnah itu. Rasul alaihi salatu wasallam pun menyampaikan sebuah kabar, yusbihu rajulu mu'minan wa yumshi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Ada seorang laki-laki yang paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Dia menjual agamanya dengan barang yang rendah. Apa barang yang rendah? Kehidupan dunia ini. Nah, maka di salah satu mukadimah dalam kitabnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu taala menyampaikan di sana Bahwasanya min alamati sa'adatil mar'i thalathatun. Termasuk tanda di antara tanda kebahagiaan seorang hamba di alam dunia ini jika dia punya tiga sifat. Maka milikilah. Nah, apa tiga sifat itu? Beliau menyebutkan Idza u'tiya syakara kalau diberi syukur. Diberi rizki syukur. Jangan dibanding-bandingkan. <tsk> Cuma segini hasilnya. Kurang gede. Jangan kau kufuri nikmat tadi. Janganlah air yang di gelas kamu tumpahkan mengharapkan guyuran hujan dari langit. Entah kita kapan, tidak tahu hujan itu kapan. Tetapi kalau kita nikmati yang ada, sambil menunggu hujan yang datang, itu manusia yang cerdas. Jangan kemudian air yang di gelas kamu tumpahkan kemudian menunggu guyuran hujan dari langit. Jangan. Nikmati apa yang sudah Allah berikan kepada naam dirimu. Karena ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum." wala in kafartum inna adzabi lasyadid lain syakartum la azidannakum kalau seandainya kalian syukur aku tambah kalau kufur ingatlah azabku itu sangat pedih kata Allah Subhanahu wa taala para ulama menyebutkan di antara fawaid dari ayat ini bahwasannya asyukru ini apa qayyidul mawjud wasayyidul mafkud ya syukur itu adalah qayyidul maujud pengikat yang sudah ada jadi kalau kita punya rezeki dan kita syukur kepada Allah maka sikap syukur kita ini sebagai pengikat yang sudah ada ya wasayidul mafkud dan pemburu yang belum kita capai yang belum kita dapatkan akan diburu dengan sifat syukur yang kita miliki sebaliknya wal kufru ya ini sebaliknya dari asyukru kufur itu akan menghilangkan barokah yang ada dan akan menghilangkan yang belum dia dapatkan alamat kebahagiaan seorang hamba kata beliau yang pertama kalau diberi syukur yang kedua wa idab tulia sabara kalau diuji sabar dan ini yang kebanyakan kita harus banyak belajar. Orang yang baik itu butuh belajar. Kalau kita pengen baik, belajarlah. Karena orang yang jelek itu tidak perlu belajar. Cukup Anda tidak mau belajar kebaikan, Anda jelek. Gampang kan kalau jadi orang jelek itu. Nggak usah belajar. Nggak usah perlu daras khusus setiap hari. Nggak perlu. Nggak usah belajar kebaikan. Pasti jadi jelek. Beda kalau jadi orang baik. Itu butuh belajar. Jadi tidak ada orang baik itu muncul tiba-tiba, tidak ada. Butuh belajar. Berbeda kalau pengen jadi orang jelek. Cukup Anda tidak belajar kebaikan, pasti jelek. Nah. Jadi kalau diberikan ujian, berusaha untuk sabar. Berat ya sabar itu. Mungkin kita bisa menasehati saudara kita saat dia ditimpa musibah sabar ya akhi ini mah sudah takdir dari Allah karena dia belum pernah diuji ya dia mungkin bisa menenangkan saudara-saudaranya sabar ya akhi ini mah enteng kita belum seperti Rasulullah karena dia belum pernah diuji maka tunggulah saatnya kapan diuji dia juga bisa sabar maka itulah orang-orang yang tanda orang-orang yang memiliki saadah, kebahagiaan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menyebutkan sebuah ungkapan emas ya yang patut untuk kita camkan baik-baik ucapan beliau ini. Beliau menyampaikan an-nasu inda nikmati sawa wa indal bala'i tabayyana. Manusia itu kalau masih sama-sama dapat nikmat sama. Ya khusyuk, khudu, bisa menasehati, nggak ada yang kelihatan aneh-aneh. Karena apa? Semuanya dapat nikmat. Sama-sama dapat duit, sama-sama ya punya nikmat, sama-sama sekian dan sekian. Nggak kelihatan mana yang sabar dan mana yang nggak sabar. Semuanya sabar. Bisa untuk memberikan nasihat, tetapi indal bala ketika diberikan ujian oleh Allah, tabayyana kelihatan orang-orang ini. Ya, oh itulah fulan yang ternyata betul-betul sobir penyabar Oh itu pulan yang pura-pura sabar. Kelihatan ketika sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga para rasul mereka mendapatkan derajat yang tertinggi dari derajat manusia yang lain karena sukses dari ujian. Gemblengan yang ditimpakan kepada mereka lebih besar dari apa yang kita timpa. Inna asyaddal bala'i al thummal amsal fal amsal balak yang paling besar yang diujikan kepada manusia itu adalah kepada para nabi. Mereka lah emas-emas 24 karat. Jelas murni. Manusia terbaik. Kalau kita belum tentu. Ya, mungkin diantara kita belum pernah diuji dengan sedahsyat mereka. Ya, paling-paling kita ini diuji baru kefakiran. Itu pun banyak yang sudah gagal diuji dengan ejekan-ejekan, itu pun banyak yang gagal. Diuji dengan keluarga sendiri, itu juga banyak yang gagal. Ya, belum seperti mereka para ambia yang sukses dari ujian-ujian ini. Sehingga mereka dikatakan sebagai orang-orang yang patut untuk diteladani. Lakodekana kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul suri teladan yang sangat baik. Kenapa? Lulus beliau dari ujian-ujian ini. Kalau kita membaca kisah-kisah beliau bagaimana saat mendakwahkan Islam, ya, kita bisa mengetahui beratnya ujian, diuji dengan keluarga. Ya, Rasul diuji dengan paman-pamannya, Abu Jahal, Abu Lahab. Kabilahnya diusir dari kampungnya, kita belum ada yang berani ngusir rumah-rumah kita, negeri-negeri kita. Siapa yang mengusir? Paling-paling di boykot sama tetangga. Itu pun kita sudah resah cerita ke sana, cerita kemari ya akhi, saya ini di rumah sendirian, tetanggaku nggak pernah ada yang gini. Wah, merasa dunia sempit. Belum. Ujian seperti Rasul alaihi diusir dari negerinya sendiri. Masya Allah kita nih ya akhi ya ikhwan, ikhwanuna jami'an barakallahu fikum belum belum dan belum diuji dengan sesuatu yang ya berat. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Ya. Ujian yang akan ditimpakan kepada masing-masing kita ya sesuai dengan kemampuan kita. Yubtalar rajulu bihasabi dini. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar keimanan, kadar agama seseorang tadi. Kalau boleh kita umpamakan seperti pohon, semakin dia menjulang tinggi, angin yang mengibaskan dia di atas pun semakin dahsyat. Tetapi kalau baru tukul, tunas ya paling yang sepoi-sepoi, semeripit, seger. Ya, nggak seperti yang di atas. Ya, wus wus, Ya, kalau tidak kuat, terlempar bersama akar-akarnya. Berapa banyak ulama kita yang dulu kita kenal dengan istiqomah. Ya, ketika akarnya tidak kuat, di atas dihempaskan dengan angin, akar-akarnya tercabut. Ulama. Demikian juga asatidah kita yang dulu kita kenal dengan kokohnya mereka dengan ilmu. Kokohnya mereka dengan din. Ya, dihempaskan sampai akar-akarnya. Kita belum. Yang menghempaskan kita baru angin-angin yang kecil-kecil tadi. Itu pun kita sudah kalut, goncang, ya, galau. Nah, tetapi isbiru, apapun yang kita terima, apapun yang kita dapatkan, itu hikmah naam dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata beliau adalah wa idza aznaba istaghfara. Kalau melakukan dosa sabaa istighfar. Nah, <clears throat> paling minimnya jangan ngerasa berbuat dosa dulu. Ketika disalahkan, apa dosaku? Dosamu itu banyak. Jangan kemudian apa dosaku harus istighfar. Ya, jangan nunggu merasa berdosa dulu baru istighfar. Istighfar setiap hari. Astagfirullah, ya Allah saya lupa. Ya Allah saya ini orang yang mukosir, orang yang telat dalam ibadah. Istighfar kepada Allah. Jangan nunggu ah, saya, saya ini dosanya apa ya? perasaan seharian nggak belum dosa ini saya ini ya bangun pagi mandi berangkat kerja di kerjaan saya nggak dosa saya nggak bohongi apa penjaga kantin saya nggak bohong sama atasan saya belum dosa ini ya jangan sampai kita berpikiran saya ini nggak berdosa wallahi kita ini banyak dosa daripada daripada ketaatan ketaatan kita itu terhitung dengan jari jemari kita ya pagi sholat subuh, ya. Kalaupun nanti sodako sodako, kalau yang puasa puasa. Terhitung dengan jari jemari ketaatan kita itu kalau pengen tahu. Entah hari ini ada yang baca Quran apa enggak, tak kira enggak semua hari ini sudah baca Quran. Kalau ketaatan itu bisa dihitung satu, dua, tiga. Kalau dosa sudah enggak terhitung jari. Enggak terhitung jari jemari kaki sama tangan kita enggak dihitung. Jadi jangan merasa saya enggak berdosa kok suruh istighfar. Ya, jangan. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang disampaikan dalam hadis Abi Hurairah mengatakan wallahi inni la astaghfirullah azza wa jal wa atubu ilaihi fil yaum akthar min sab'ina marrah demi Allah saya ini bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah dalam sehari itu lebih dari 70 kali dalam sehari kalau kita Sudahkah Anda hari ini istighfar kepada Allah? Atau kalau kita musibah saja istighfarnya. Kalau nggak ada musibah nggak istighfar? Istighfar astagfirullah. Astagfirullah. Ya, bahasa hilisan dengan zikir Allah Subhanahu wa taala. Ini pun yang dinasihatkan oleh Rasul kepada sahabatnya. Ketika sahabatnya datang kepada Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i ad-dini kathurat Ya, sesungguhnya syariat agama Islam ini banyak sekali ya Rasul. Ya, dan kami takut seandainya kami tidak bisa melakukan semuanya. Saking banyaknya syariat Islam ini. Saking banyaknya sunnah-sunnah ini. Yang sudah kita tahu saja jarang kita amalkan. Apalagi yang tidak tahu. Ya, Sunnah-sunnah setiap hari yang kita dengar dari ustadz-ustadz kita yang duduk di sini baik yang mingguan, bulan atau yang setiap hari itu banyak yang sudah disampaikan. Itu juga tidak kita amalkan, apalagi yang tidak kita tahu. Banyak sekali sudah ya, ya, ya Rasulullah. Ini diadukan pula oleh sahabat kepada Rasul. Lantas bagaimana? Rasul mengatakan, "Ublul lisana bidzikrillah." Ya sudah. Kalau memang seperti itu, basahi lisanmu dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan sekali-kali kita terpukau dengan amalan kita. Jangan sekali-kali merasa terpukau dengan amalan kita. Sungguh ini makar dari makar setan. Nah, membasahi lisan dengan zikir, walaupun zikir-zikir yang ringan astagfirullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Zikir yang besar dicintai oleh Allah, ringan di lisan, berat di timbangan ya kalimatan khafifatan alal lisan thakilatan fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim dua kalimat yang ringan di lisan berat di timbangan dicintai oleh Ar-Rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim ringan kan tetapi betapa beratnya lisan kita itu untuk mengucapkan kalimat ini berat apa tidak berat berat. Ya, kecuali yang diberikan taufik oleh Allah SWT. Sehingga sesuatu yang berat itu butuh untuk kita biasakan. Kalau tidak dibiasakan, tidak berusaha diingat-ingat, ya seperti itu selama-lamanya. Berusaha didatangkan keingatan itu ingat astagfirullah lagi, ingat subhanallah hamdi azim. Ingat lagi lalai, ingat lagi ya, zikir lagi. Lupa manusiawi. Ingat, zikir lagi seperti dibiasakan. Sesuatu itu kalau sudah biasa ringan. Sesuatu itu kalau sudah biasa ringan, kalau belum biasa berat. Tukang bangunan ya, ngecor apa ini. Itu karena sudah biasa ringan. Sebulan kerja terus-menerus tidak merasa capek badannya. Tetapi kalau kita karena tidak biasa pegang-pegang semen dan sebagainya, sehari kerja, seminggu dirawat suruh mijeti istrinya lah, suruh nginjek-injek anaknya lah, ah capek, ah capek. Kenapa? Gak dibiasakan. Nah sesuatu itu kalau kita anggap berat dan berusaha untuk kita biasakan, insya Allah menjadi ringan. Itu kuncinya. Sehingga dalam masalah amal ini, Rasulullah SAW memberikan kepada kita tips apa? Adwa muha wa in qalla terus menerus walaupun sedikit demi sedikit. Nah, yang hadis ini ada asbabul wurud. Sebab terucapkan kalimat ini, ada seorang wanita yang datang menemui salah satu istri Nabi, dia menyebutkan tentang giatnya dia sholat. Lantas didengar oleh Rasul, cerita si wanita ini yang menyebutkan betapa kuatnya sholat Rasul mengatakan, mah, apa dia? ibadah apa yang dilakukan itu. Ya. Jangan dilakukan. Jangan dilakukan ibadah seperti itu. Inna ahabbal a'mali ilallahi azza wa jal adwa muhawa inqala. Sedikit tapi langgeng. Demikian pula suatu kisah malam hari Rasul melihat tali di masjid. Ya terikat antar dua tiang. Rasul tidak memuji, Masya Allah orang ini ibadahnya kok zen sekali. Sampai bergelantungan di tali. Rasul apakah memuji? Tidak. Rasul marah. Mahadi, Apa ini? Hulu. Lepaskan dan buang. Ya. Karena diceritakan tali ini milik siapa? Hadhihi atau hadal hablu li Fatimah. Idza sallat wa fatarat ta'allaqat bihi. Fatimah ini kalau salat malam tahajud, kalau seandainya sudah lemah bergelantungan di tali tadi biar tetap berdiri. Ya, Apakah Rasul malah senang? Wah, masya Allah ini Fatimah ini sampai seperti itu, sampai kalau ngantuk, ya senderan sama tali, biar awet. Rasul marah, nggak mau yang seperti ini. Perintahkan untuk talinya diambil, dibuang dan mengatakan, fal yusolli ahadukum toh Hendaklah salah satu dari kalian salat dalam keadaan semangat. Tentunya salat yang tambahan ya, bukan salat fardu kalau semangat ke masjid enggak, enggak ke masjid, sholat tambahan tahajud dua rakaat satu salam, malam lagi dua rakaat satu salam, sampai ringan tambah dua rakaat dua rakaat satu salam. Sampai ringan dua rakaat dua rakaat dua rakaat satu salam. Akhirnya sebelas rakaat itu ringan. Nah, kalau satu, dua rakaat satu salam saja tidak kuat kemudian langsung pengen sebelas rakaat besok lagi mau bangun wah bayangan sebelas rakaat aduh jadi nggak jadi bangun tidur lagi Ya. Beda kalau dia bangun lah cuma dua rakaat satu salam. Bismillah wudhu, sholat dua rakaat salam, tidur lagi. Ringan. Tergerak hati untuk melakukan yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Ya, kalau langsung 11 rakaat, besok lagi sudah mikir mau bangun. Waduh, sip malam, pulang jam 12, 11 rakaat. Bayangannya itu sudah seakan-akan membawa batu besar.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 Tafadhalu barakallahu fikum.